lugatan secara bahasa at-tafwid menyerahkan, memasrahkan. Dengan arti itu qauluhum perkataan mereka tawakkaltu 'ala Allah ay fawwadtu amri ilaihi. Aku berpasrah diri ilaihi kepadanya kepada Allah. wa syar'an sedang berarti syariat tafwidu syakhsin ma lahu fi'luhu mimma yaqbalu niyabata ila bi sigatin la liyaf'alahu ba'da mautih Tafwidu syakhsin seseorang menyerahkan atau memasrahkan kepada orang lain malahu fi'luhu apa yang boleh dilakukannya terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang dapat digantikan kepada orang lain. Dan pemasrahan tersebut dengan cara ada siwahnya serta bukan untuk dilaksanakan oleh orang yang dipasrahkan itu setelah kematiannya. penjelasan tentang definisi tadi tafidu syahsin aitai tauqilu syahsin seseorang mewakilkan atau memasrahkan malahu fi'luhu ay alladhi yajuzu lahu fi'luhu bi yaitu yang boleh dilakukan oleh orang itu itu boleh dipasrahkan dan diwakilkan kepada orang lain. Falajiz tawkilu fi ma la yajuzu fi'luhu bi nafsihi maka tidak boleh mewakilkan suatu pekerjaan yang dia sendiri tidak boleh melakukannya. Mimma yaqbalu niyabah daripada perkara-perkara yang dapat digantikan oleh orang lain. Lain halnya kalau pekerjaan yang boleh dilakukan oleh seseorang tapi tidak bisa digantikan kepada orang lain. Seperti ibadah. Sholat duhur kita pasrahkan kepada anak kita biar kali ini sholat duhurnya anak kita yang melaksanakannya. Nah itu nggak bisa, ibadah itu nggak bisa diwakilkan. Jadi yang bisa diwakilkan itu adalah yang bisa dilakukan sendiri. Maka bisa dipasrahkan kepada orang lain asalkan pekerjaan yang bisa dilakukan dengan sendirinya itu bukan termasuk yang bisa atau tidak bisa digantikan orang lain seperti ibadah. Nah, kecuali ada ibadah-ibadah yang bisa digantikan orang lain. Semua ibadah tidak bisa digantikan pada orang lain. Tapi ada ibadah-ibadah tertentu yang bisa dibagikan kepada orang lain. Apa itu? Yang pertama adalah haji dan umroh anil ma'dubi dari orang yang sudah tidak mungkin lagi sembuh dari penyakitnya. Misalnya karena penyakit kanker akut stadium 5 misalnya. Nauzubillah, azanallah wa jamil muslimin. Ataupun penyakit stroke yang tidak mungkin disembuhkan, parah. awu anil mayit atau haji umrah badal dari orang yang sudah meninggal. Maka haji dan umroh itu bisa digantikan kepada orang lain. Nah, itu termasuk yang dikecualikan ibadah tapi bisa digantikan pada orang lain. Yang kedua tafrikus zakah. Membagikan zakatnya, zakat hartanya. Itu juga termasuk yang bisa digantikan kepada orang lain dan termasuk yang dikecualikan. Dan yang ketiga, menyembelih binatang kurban. Boleh dia lakukan sendiri. Tapi boleh pula diwakilkan kepada orang lain. Nah, padahal ibadah yang lainnya tidak boleh diwakilkan karena semua yang sifatnya ibadah tidak bisa diwakilkan. Maksudnya ibadah badania di sini ya, ibadah badania Nah, hmm. eh, lihat di takliknya itu. Al-ibadah al-badaniyah al-mahdhah la tasihun niyaba fiha. Maksudnya ibadah badania di sini ya, seperti salat, puasa, apa lagi ibadah badania itu. Wal ibadah badaniyah ghairu mahdhah kal hajj wal umrah. Kalau seumpama yang bukan ibadah badannya murni, ibadah badannya yang murni itu maksudnya semua ibadah yang berlandaskan pelaksanaannya itu kepada kekuatan badan. Menggunakan badan itu. Sedangkan ibadah badannya yang ghairu mahdhah yaitu ibadah badania tapi juga ada maliyahnya seperti haji, umroh itu bisa diwakilkan orang lain asalkan memenuhi syarat. Seperti dia sudah meninggal atau dia sakit dengan penyakit yang tidak mungkin disembuhkan, makdub namanya. nah, begitu pula ibadah maliyah saja. nah, seperti sodako, zakat itu bisa diwakilkan, pembagiannya itu bisa diwakilkan. Terus bisigotin dengan sigo ya akdi ijabin wa qabul. Lali yaf'alahu ba'da mautihi, bukan untuk dikerjakan setelah kematiannya. Kalau seumpama dia memasrahkan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk dilaksanakan setelah kematiannya, itu namanya bukan wakalah tapi wasiah itu. Kharaja bil isa. Apa isa itu? Fahuwa tafwidu syakhsin ila ghairihi malahu fi'luhu lakin liyaf'alahu ba'da mautihi min ja'lihi mutasarrifan ala amwali auladihi au fi qada'i duyunihi lain halnya kalau seumpama isok itu namanya apa itu isok menyerahkan atau mewakilkan memasrahkan kepada seseorang yang boleh dilakukannya dia sendiri tapi untuk supaya dilaksanakan setelah kematiannya Misalnya dengan menjadikannya atau menunjuknya supaya dia yang membagikan atau melaksanakan penggunaan hartanya kepada anak-anaknya atau membayarkan hutang-hutangnya. Itu namanya e, isok itu namanya. Musolah, musolahu musofi. Jadi musi itu namanya. Itu babul isok yang menjelaskan. Dan bukan wakalah. Kenapa? Karena kalau wakala itu memasrahkan sesuatu yang bisa dilakukannya sendiri kepada orang lain untuk dilaksanakan di masa hidupnya. Nah, jadi contohnya wakala itu adalah misalnya mewakilkan seseorang untuk menjadi wali nikah mewakilkan seseorang untuk menerima gobul di dalam pernikahan. Nah, itu itu yang termasuk yang boleh. Yang tidak boleh, nggak boleh. Gitu. Seperti apa maksiat, nggak boleh diwakilkan karena dia sendiri nggak boleh melakukannya. Ahkamul wakalah, hukum melaksanakan wakalah. Jadi misalnya, Ustadz mewakilkan seseorang untuk jual beli. Fem. Nah, Ustaz berarti mewakil. Terus yang diwakili, yang diwakilkan kepadanya itu namanya wakil. Fem. Kemudian pekerjaannya mewakil, fi. Kemudian ada siwo. E Jadi rukunnya ada empat. Ada wakil, ada muwakil, ada muwakkal fi, ada sirah. Hukumnya membuat wakalah sekarang. Apa hukumnya? Kadang-kadang wajib. Kapan itu wajib? Iza tawaqqafa 'alaiha daf'u dararil muwakkal katawkil muttar li syira'i to'ami to'amin aja Jika tergantung kepada apa yang diwakilkannya kepada orang lain itu, terkait terlepasnya dia daripada suatu mara bahaya. Lepasnya dia dari kematian misalnya. Seperti mewakilkan seseorang yang dalam keadaan darurat misalnya apa? Dia akan mati kelaparan diwakilkan karena dia nggak mampu untuk membelinya, wakilkan kepada orang lain untuk membeli makanan yang dia tidak mampu untuk melaksanakannya. Nah, gimana hukumnya? maka menerima atau mewakilkan yang semacam ini menerima perwakilan dan mewakilkannya itu hukumnya wa, wajib karena menghindarkan dirinya daripada kematian. Yang kedua, mandubah. jika kana fiha i'anatun 'ala mandub. Jika di dalam perkara itu ada unsur-unsur menolong orang lain yang bersifatkan atau mengandung unsur pahala. Berarti mewakilkan dan mewakili di dalam keadaan semacam itu itu hukumnya sunnah. Misalnya apa? Mewakilkan seseorang untuk memberikan hadiah, hibah. Nah, itu berarti dia mendapatkan pahalanya dan mewakili dia dalam hal itu berarti dia mendapatkan sunnah. Makruhatun, makruh. Ada mewakilkan dan mewakili hukumnya makruh. idakan kana fiha i'anatun 'ala makruh. Jika di dalam perkara yang diwakilinya itu atau dia perintahkan untuk orang lain mewakili dirinya itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang dimakruhkan. Misalnya apa? Misalnya merintahkan mewakilkan orang lain untuk mencabut ubannya. Nah, mencabut uban hukumnya apa? Makruh. Nah, berarti mewakilkan orang lain makruh. Mewakili orang itu untuk mencabut ubannya juga makruh. Nah, gitu. Karena diwakilkan di dalam pekerjaan-pekerjaan yang makruh. Muharramatun mewakili dan mewakilkan orang lain yang dihukumnya haram seperti apa? Idza kana fi i'anatun ala haramin. Jika di dalam hal itu ada sebuah unsur dosa pekerjaannya itu. Misalnya apa? Mewakilkan orang lain untuk menjebak seseorang, membuat jebakan bagi seseorang. Maka yang diwakilinya maupun yang mewakili itu hukumnya dosa. Mubahatun mubah idza lam yakun lil wakil haja fil wakalah. Jika seumpama di dalam mentaukilkan itu sebetulnya tidak butuh. Tidak perlu karena dia itu mampu kok, dia bisa. Tapi dia mewakilkan orang lain itu konyol mubah. Paham? Wasalahul wakilu iyaha min ghairi gardin atau wakil yang meminta untuk melakukannya tanpa ada tujuan-tujuan yang baik. Misalnya kalau tujuannya baik itu nggak jadi masalah. Ah, misalnya apa? Untuk meringankan bebannya dalam membawa dan dan lain sebagainya, untuk meringankan beban gurunya nggak jadi masalah. Dia meminta untuk supaya diwakili untuk melaksanakannya. Hukum gabil wakala sunnatun. Menerima perwakilan atau taukil dari seseorang Family haja. Karena suatu keperluan memang. Ada ia yang menuntutnya untuk melaksanakannya. Walil qiyam bimaslaha. Dan di dalam pekerjaan yang diwakilinya itu terdapat suatu masalah. Itu hukumnya sunnah. Al-aslu fiha. Dasar atau referensi hukum wakalah. Firman Allah SWT Fab'asu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Maka hendaknya kalian utus utusan dari keluarga laki-laki dan urusan daripada keluarga utusan dari keluarga perempuan. Fahuma wakilani la hakimani al mutamat. Maka keduanya itu merupakan wakil yang mewakili keluarga masing-masing untuk berunding. Wabil hadis sahih bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam as-su'ata li ahzir zakah. Wa wakala sallallahu alaihi wasallam Urwata bin Abil Ja'ad wa Hakim bin Hizam fi syira'il uthiyah Adalah Nabi SAW pernah mengutus beberapa orang untuk mengambil zakat. Dan pernah juga Nabi SAW mewakilkan sahabat Urwah bin Abi Ja'ad dan sahabat Hakim bin Hizam untuk membeli binatang kur kurban. Nah, berarti apa? Nabi Muhammad SAW sudah pernah melaksanakannya. Nah, itulah dasar hukum bolehnya seseorang mewakilkan dan mewakili orang lain. al Arkanul wakala arbaatun. Rukun akad transaksi wakala itu ada empat. Yang pertama wakil yang mewakili yang kedua muwakil, yang mewakilkan. Yang ketiga mewakalunfi fi, pekerjaan yang diwakilkan kepadanya. Dan yang keempat adalah siwa. Suratul wakalah, bagaimana bentuk dan gambaran contoh daripada akad transaksi wakalah. An Zaidun li Amrin, misalnya Zaid berkata kepada Amr, Wakaltuka fi bai'i dari. Aku wakilkan kamu untuk menjual rumahku. Kayak gulu Amr, lalu Amr berkata, gabil tu." Au yaskut. Dia mengatakan, "Ya, baik. Aku terima atau dia diam saja." Fasyartu adamur raddi lal qabul. Maka syaratnya di sini, syaratnya sigor di sini, yang penting tidak ada penolakan, berarti iya. Wa tata'allaku ahkamul uqudi ba'dal wakala bil wakil karu'yatil mabi wa luzumil 'aqdi bi majlis. Nah, kalau sudah terlaksana transaksi wakala dari seseorang kepada orang yang mewakilinya itu berarti berpindah semua transaksi tersebut dari yang mewakilkan kepada wakilnya itu. Jadi termasuk seperti melihat barangnya. Kan barang yang dijual belikan itu harus terlihat. Siapa yang melihat? Ya wakilnya sekarang, bukan mewakil lagi. Dan yang melaksanakan transaksi siapa? Ya wakilnya sekarang, bukan mewakilnya lagi. Walaupun ada mewakilnya di situ, harus dia sudah. Karena dipasrahkan kepadanya. Atau kita ta'liku fil wakala Boleh tidak? Mewakilkan seseorang dengan waktu atau menggantungkan transaksi wakalah Gal yasihu tauqituha la ta'liquha. Mewakilkan seseorang pada waktu-waktu tertentu boleh. Tapi kalau menggantungkan perwakilannya kepada orang lain itu nggak boleh. Contohnya apa? Contohnya gini, yang boleh. Wakaltuka li tabi'a kadza syahr. Aku wakilkan kamu untuk menjual untuk menjual barang-barangku kepada orang lain atau menjaga tokoku selama sebulan, selama dua bulan, boleh. Tapi menggantungkan transaksi wakala tidak boleh. Seperti apa? Wakal tu kali tabi akaza inja Ramadan. Aku wakilkan kamu untuk menjual barang-barangku ini jika datang bulan Ramadan. Nggak boleh. Ya, tunggu sampai bulan Ramadan datang, kemudian baru dia bikin transaksi wakalah. Syaratul muwakil. Syarat daripada orang yang boleh mewakilkan. Sehatu mubasyaratihi al-muwakkalafi. Yaitu seseorang yang boleh mewakilkan itu adalah jika dia itu boleh melakukan pekerjaan yang diwakilkan pada orang lain. Setiap pekerjaan yang boleh dilakukannya sendiri, maka boleh diwakilkannya kepada orang lain. Kaza kama qala sahibu sahabat, zubat masaha an yubashiral muwakkilu binafsihi jazalahu tawakkulu. Apa yang boleh atau dianggap sah untuk dilangsungkan oleh seseorang maka boleh diwakilkan kepada orang lain. Syaratnya wakil. Isnani ada dua. Jadi boleh seseorang itu mewakili orang lain asalkan ada terpenuhi pada dirinya dua syarat. Yang pertama sihhatu di atas sarful ma'zun fihi li nafsih. Yang kedua, eh, yang pertama adalah bo bolehnya dia itu melakukan atau menggunakan atau melangsungkan pekerjaan yang diwakilkan kepadanya sendiri maka nggak boleh kalau semua mewakilkan sesuatu kepada orang lain, orang lain itu tidak boleh melakukannya situ. Yang kedua, yakuna muayyanan, harus tertentu. Nggak boleh kalau semua tidak tertentu orang yang mewakili atau diberikan perwakilan itu. Misalnya apa? Wakaltu ahadakuma. Aku wakilkan, aku jadikan kamu salah satu daripada kedua di antara kalian adalah wakilku. Nggak boleh, harus jelas. Wakal tuka, wakal tukuma. Gitu. Kaidah. Kullu ma jaza li an yubashira bi nafsihi jazalahu an yuwakila fi ghairahu aw yatawakkalu fihi an ghairihi. Ini kaidah tadi yang melepaskan daripada penjelasan syarat tadi setiap apa pekerjaan apapun yang bisa dilakukannya sendiri maka boleh untuk diwakilkan kepada orang lain atau mewakili orang lain di dalam pekerjaan itu asalkan dia boleh contohnya al-bai' idza kana huwa man yajuzu lahu al-bai' bi nafsihi fa yajuzu lahu an yuwakkila ghayrahu fil aw yakunu wakilan an ghairihi fil bai' wa hakadha seperti kita ini semua nih boleh nggak jual beli? Boleh. Nah, berarti kita boleh mewakilkan orang lain untuk jual atau membeli. Sebagaimana diri kita juga bisa mewakili orang lain untuk menjual atau membeli. Jadi setiap perbuatan yang boleh kita lakukan dan melangsungkannya sendiri berarti boleh mewakilkan orang lain dan di kita boleh mewakili orang lain di dalam hal itu. Mafhumul kaidah Kaidah itu dapat difahami dengan demikian. Mala li syakhsin yubashirahu bi nafsihi la yajuzu an yuwakkila fi ghairihi au tawakkalu fi an ghairihi. Setiap yang tidak boleh bagi seseorang untuk melakukannya sendiri, maka tidak boleh dia itu mewakilkan kepada orang lain atau mendapatkan perwakilan dalam hal itu. Seperti menerima akad ijab akad kabul atau melaksanakan ijab nikah. Perempuan boleh nggak? Ah berarti nggak boleh dia menerima perwakilan dalam hal itu karena dia sendiri nggak boleh. Nah, gitu. Tapi dikecualikan pada goida ini beberapa hal. Yustasna min hadzal mafhum suwarun, ada beberapa gambaran. La yajuzu an yubashirah al muwakkilu bi nafsihi walakin yajuzu an yuwakkila fiha ghairahu au yatawakkalu fiha an ghairihi. Ada beberapa gambaran dia nggak boleh melangsungkannya sendiri. Tapi dia boleh untuk mewakilkan orang lain. Dia tidak boleh melakukannya sendiri. Tapi dia boleh menerima perwakilan orang lain untuk melakukannya. Apa itu? Yang pertama, al orang buta. Orang buta boleh jual beli. La yujuzul hulbay wa syira fil ain. Walakin yujuzul huwa an fihi ma. Orang buta kan nggak boleh jual beli. Kira-kira apa sebabnya orang buta itu nggak boleh jual beli? Karena nah, karena syaratnya jual beli itu ayakuna mar'iyan barang jual belinya itu yang dijual maupun yang dibeli itu harus tampak kepadanya. Dia nggak melihat. Berarti apa? Dia nggak boleh jual beli kan? Tapi dia boleh mewakilkan orang lain untuk jual beli. Padahal dia kan nggak boleh. Padahal kan kaidah mengatakan yang tidak boleh dilakukannya nggak boleh wakilkan. Nah, tapi di sini orang orang buta itu nggak boleh jual beli, tapi dia boleh mewakilkan orang lain. Nah, padahal yang yang nggak boleh berarti nggak boleh mewakilkan, tapi di sini dikecualikan. Yang kedua muhrim. Seorang yang sedang ihram. Dia tidak boleh melangsungkan akad nikah sendiri. Wa yujuzan yuqilal halal fi aqdin nikah. Dan boleh dia itu mewakilkan kepada orang yang dalam keadaan halal fi aqdin nikah dalam akad nikah. Wa an yakila halalan muhriman liwakila halalan akhar fi tazwij safir mahad. Boleh boleh pula untuk mewakilkan seseorang yang sedang tidak muhrim, halal maksudnya tidak muhrim. Untuk mewakilkan kepada halal yang lainnya untuk menikahkan. Li'annahu safir mahad karena dia itu cuma sebagai perantara saja bukan orang yang bersangkutan. Nah, jadi seorang muhrim itu nggak boleh dia menikahkan atau menikah men melaksanakan menerima gobul nggak boleh. Nah, tapi boleh dia mewakilkan pada orang lain. Hah? Yang apa? Dia kan boleh menikahkan, tapi dia boleh menerima wakilan daripada orang lain. Bukan orang yang sudah muhrim itu enggak boleh mewakilkan, enggak boleh kawin sebagai penerima gobul, enggak boleh juga sebagai, menjadi sebagai wali gitu Tapi dia boleh mewakilkan. Cuma mewakilkan boleh. Ah, ah. jadi sekarang kan anak muhrim. Anak enggak boleh mewakilkan orang lain untuk menikahkan putri anak atau di dalam menerima nikah anak. Tapi kalau untuk cuma wakilkan aja boleh. Tapi pelaksananya nanti setelah selesai. Pelaksananya pernikahannya itu nanti setelah selesai. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, anak kecil. Ya ya yakuna wakilan fi irsalil hadiyah wal izin fi dukhulid dar. Bisyarat ayakuna mausukan bihi bi an lam yujarrab yujarrab alaihi al-kadhibu. Wala yujuz lahu at tawkil Anak kecil itu boleh kita wakilkan untuk memberikan hadiah kepada orang lain. Misalnya apa? Ada satu orang yang ingin memberikan hadiah pada ustaz. Dia perempuan, nggak bisa nyentuh tangannya ustaz. Sehingga serahkan hadiah itu kepada anak kecil, kasihkan sama Habib itu misalnya. Nah, bisa terima. Boleh nggak Bisa terima? Kan transaksi dengan anak kecil enggak boleh. Dalam hadiah menerima hadiah boleh eh, Di antara yang dikecualikan. Dia boleh menerima perwakilan online untuk menyampaikan hadiah, tapi dia sendiri mewakilkan kepada orang lain lagi nggak boleh. Nah, itu. Begitu pula kalau sama anak kecil ketika kita itu mau masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba anak kecil itu mengatakan begini kepada kita. Katanya suruh masuk. Katanya ibu atau bapak suruh masuk. Boleh nggak kita itu menerima atau melaksanakan apa yang diperintahnya itu? Karena dia itu diperintahkan oleh ibunya atau abahnya. Boleh. Tapi dia sendiri nggak boleh mewakili orang lain untuk e, kasih tahu ya sama orang itu, sampaikan pada orang itu boleh masuk, ah, nggak boleh <laughs> karena dia nggak boleh mewakilkan. Nah, itu contohnya anak kecil nggak boleh mewakilkan, tapi dia boleh menerima perwakilan orang lain, tapi hanya dalam dua hal, dalam menerima hadiah atau di dalam mengizinkan seseorang untuk masuk. Almarah, seorang wanita, fit tolak di dalam tolak. Fala antu an tutalliq wa yajuzu lil rajul ay yuwakila ukhtahu aw ummahu aw ayya imra'atin fi tatliqi zawjati. Seorang wanita boleh menceraikan kapan mulai kapan dia itu bisa menceraikan kan enggak bisa. Hmm. Jadi perempuan enggak punya hak untuk menceraikan. Yang punya hak untuk menceraikan itu adalah seorang laki-laki. Tapi dalam ini dia boleh mewakili seseorang untuk untuk menceraikan orang lain. Nah, Boleh mewakili seseorang untuk menceraikan orang lain. Misalnya apa? Ya, seorang suami ingin menceraikan istrinya. Dia wakilkan adiknya yang perempuan untuk menceraikan. Nah, berarti apa? Perempuan yang yang menceraikan. Terus. Ngerti? Ngerti itu maksudnya? Ya? Jadi perempuan nggak boleh menceraikan, tapi dia bisa menerima perwakilan orang lain untuk menceraikan ya sah. Sah. Asalkan sah wakalahnya sah. Asafi wal abad. Uh, anda wakilkan kamu untuk menceraikan istriku. Kapan dia wakilkan aku ceraikan kamu selesai jatuh. Hmm. Aku ceraikan, aku wakilkan kamu untuk menceraikan istriku. Pergilah dia kepada istrinya. Aku ceraikan kamu. Hmm, ada. Jadi sebagai wakil itu sebagai safirum mahat. Wakil itu adalah pengganti daripada seseorang yang mewakilkan kepadanya itu. Iya, harus ada ah, wakala harus ada kata-kata. Kalau nggak ada kata-kata, nah, jadi kalau wali sama wali nggak nggak sama sih mewakilkan itu. Tidak harus transaksi semua transaksi dalam muamalah Islamiyah itu harus dengan kata-kata. Hah? Harus bilang, harus bilang. Karena itu terkait dengan makanan. Harus bilang, saya mewakili ayah saya. Kan, kalau enggak enggak cukup karena ngerugikan itu. Kan? Ya kan ngerugikan ambil makanan. <laughs> ya dia datang, kalau dia bawa orang, kasih tahu anak bawa orang ini ya gitu. Nah, kan Tufaili namanya. Yang diundang siapa, yang datang siapa. Nah, gitu. Mana ada mewakili makan. Nah, dia mewakili ya, makan di situ ya, gitu. <laughs> Ya, itu. Nah. <laughs> Terus asafi wal abad. Seorang yang idiot dan seorang budak. tawakkalani fi qabuli nikah bi ghairi iznil wali wa sayyid la fi ijabihi. Jadi orang idiot atau seorang hamba ah, itu boleh dia itu menerima gobul nikahnya orang lain walaupun tanpa izin wali. Padahal dia sendiri kalau menikah siapa tidak? Boleh tidak seorang idiot sama seorang budak menikah? Boleh asalkan izin. Izin dulu sama walinya. Nah, tapi kalau dia cuma menerima gobulnya seseorang dalam pernikahan walaupun tanpa izin situannya boleh. Cuma nerima. tu nikah wataswi tazwijah lahu. Ah, bilang gitu loh. Jadi misalnya apa? Si A ingin kawin. Dia nggak mau menerima sendiri atau kurang fasih diwakilkan kepada budak atau diwakilkan kepada seorang idiot. Sah. Padahal idiot itu sendiri sama budak itu sendiri kalau dia mau menikah, maka harus minta izin dulu sama walinya baru sah gebulnya. Tapi dalam hal ini walaupun tanpa izin, walaupun tanpa izin itu hukumnya sah. Kenapa? Ya, nggak apa-apa. Hmm. Iya, nggak apa-apa saja karena nggak ada syarat yang menghalangi untuk menikah itu kebutaan misalnya, nggak ada. Jadi saja. Nah, orang buta dinikahkan sama orang buta. Boleh aja. Sah. Kemudian ah itu kan mafhum daripada ah, itu dikecualikan daripada mafhumnya. Ah sekarang dikecualikan daripada mantuknya. Mantuknya kaidah, bunyinya kaidah tadi kan yang boleh dilakukan oleh seseorang dengan sendiri maka boleh diwakilkan kepada orang lain atau dia boleh menerima perwakilan orang lain dalam hal itu. Tapi dikecualikan beberapa hal. Hunaka suarun yajuzu an yubashir habi nafsih wa la an Ada beberapa gambaran orang lain itu boleh melakukannya sendiri tapi nggak boleh mewakilkan orang lain. Ad-dhafir, apa dhafir? Dhafir itu yang mendapati barangnya yang dirampas oleh orang lain. Misalnya apa? Kita punya pintu mau digunakan untuk pintu rumah kita. Eh dirampas sama orang lain. Dipakai untuk eh, pintu rumahnya. Maka kita boleh mendobrak. Mencangkul untuk ngambil pintunya kita sendiri. Tapi kita sendiri yang melakukan. nggak boleh wakil kepada orang lain. <laughs> Gitu. Nah, dia boleh sendiri melakukan, tapi wakilkan kepada orang lain tidak boleh. Padahal kaidahnya kan mengatakan setiap yang boleh dilakukan sendiri, boleh wakil kepada orang lain. Tapi ini dikecualikan. Itu abduafir namanya. Ini HP anak. Dirampas sama orang lain. Anak dapatkan. Eh, ini kan HP anak. Anak ambil. Boleh. Nggak boleh anak nyuruh orang lain. Ambil ya. Itu HP anak. Nggak boleh. Nah, itu Al-wakil al-qadir la yajuzu an yuwakkila fi ma huwa qadirun alaih wa ikun bihi min ghairi izni muwakkilihi. Pem, Seperti apa? Ada seorang wanita Pem, yang min, uh, seorang wali, seorang wali. Wali itu nggak mau menikahkan sendiri. Seperti yang terjadi kemarin malam itu, waktu apa? Ada akikah. Nah, itu kan ada anak perempuan, anak anak, anak santriwati kita yang kawin. Nah, dia memasarkan pada ustaz untuk menjadi wali. Walinya itu kakaknya. Diwakilkan pada ustaz untuk menikahkan. Ternyata Abu Habib Zain, Abu Yazan datang. Faham? Ah, ustaz lihat lebih afdal ada Abu Yazan. Nah, sehingga Ustaz bawa lagi walinya, datang lagi kepada anak santriwati itu karena ayahnya sudah meninggal, berarti kan harus dengan uh, izin itu harus dengan sorry mengizinkan dan mewakilkan itu harus izin dari dia gitu. Kalau nggak ada izin nggak boleh. Jadi aku izinkan kamu untuk menjadi waliku dan aku izinkan kamu untuk mewakilkannya kembali kepada orang lain, orang itu misalnya. Harus. Kalau nggak ada izin itu nggak sah dia. Jadi dia sendiri yang mewakilkan. Karena tadi izinnya untuk Ustaz. Nah, sekarang ada Abu Yazdan, ya harus dapat izin lagi. Ustaz bawa, tinggal bawa olinya kepada si uh, anak santriwati itu untuk mengizinkannya mewakilkan kepada Abu Yazdan sekarang. Karena wakilnya itu tertentu kan tadi Ustaz Segap. Nah, kecuali kalau dan aku izinkan kamu untuk kepada siapa saja yang kamu suka. Eh, enggak apa-apa kayak gitu. Tapi tadi kan diwakilkan kepada Ustaz. Nah, gitu izinnya diwakilkan diwakilkan kembali pada ustaz gitu. Tidak perlu. Ustaz sudah apa? Dilepas sama dia, dibatalkan perwakilannya. Digantikan kepada Habib Zain, gitu. Iya. Tidak kan anak perempuan itu kalau meninggal ayah dan kakeknya, kalau seorang wanita meninggal ayah dan kakeknya, kalau mau menikah itu harus ada ucapan darinya. Baik itu wali khos atau wali am. Wali khos itu wali dari nasab itu. Kakaknya, ponakannya, pempamannya harus aku izinkan kamu untuk menjadi waliku, untuk menikahkan aku dengan laki-laki itu dengan mahar sekian. Nah, itu. Kalau nggak ada kata-kata itu nggak sah. Langsung langsung suaminya, kakak, langsung eh, eh, pamannya atau kakaknya langsung menikahkan tanpa ada izin nggak sah. Harus ada izin. Kecuali kalau ayah sama kakek nggak perlu izin. Langsung aja dinikahkan. Nah, gitu. Harus ngomong. Nah, untuk menunjukkan bahwa saya dia itu ridho. Untuk dinikahkan dengan laki-laki itu. Nah, karena apa? Dia bukan bukan apa? Wali muj mujbir. Nah, kalau wali mujbir nggak perlu. nggak perlu itu. Tapi kalau wali mujbir Oh nggak nggak nggak boleh nggak sah itu pernikahannya. Nggak sah. Harus ngomong, harus ngomong sendiri. Oh enggak, pasti pasti ditalkin itu, pasti ditalkin. Loh Jadi uh, si perempuan itu mengatakan, "Kak, saya izinkan kamu untuk menjadi waliku, untuk menikahkanku dengan si laki-laki itu dengan mahar sekian." Banyak orang nggak tahu, banyak orang nggak tahu. Nah, itu nggak sah pernikahannya. Ya asar. Ya, makanya kan hukumnya wajib. Jadi jangan gampang-gampang untuk e, menikahkan. Kalau nggak tahu ya pasrahkan pada seorang ustadz, seorang hakim, wali hakim, itu KUA itu, Nah, untuk menghindari yang semacam ini gitu. Nggak sah, harus dianya sendiri. Perempuannya kalau dia udah balik ya. Kalau dia belum balik nggak boleh menikah. Kalau dia yatimah nggak ada ayahnya, nggak ada kakaknya, boleh menikah sampai balik dulu. Nah, karena apa? Harus ada sorry, ada izin dari dia. Kemudian wakilnya mampu. Misalkan diwakili sama walinya anak anak santriwati kemarin tuh. Ustaz wakili. Ustaz bisa menikahkan, cuma menikahkan aja kan gampang mudah. nggak keberatan dan kecapean, nggak kerepotan. Nah, sehingga apa? Ustaz nggak boleh wakil lagi pada Habib Nah, solusinya gimana? Ya harus kembali lagi kepada si Santiwati itu untuk mengizinkan kakaknya untuk mewakilkan kepada Habib Zain. Nah, gitu. Karena Ustaz mampu. Ustaz bisa. Gitu. Nah, kalau nggak bisa, nggak karena banyak yang diwakilkan kepada Ustaz misalnya nanti izinkan saya untuk meni, eh, meng, mengapa mewakilkan kepada orang lain juga ya supaya Ustaz nggak kerepotan. Oh iya, nggak apa-apa gitu. Nah, karena memang dia tidak mampu kebanyakan. Gitu. Ah, nggak boleh, nggak boleh laksanakan orang lain. Misalnya santriwati itu nggak mau, tetap sama Ustad, ya udah, berarti Ustad yang melangsungkan. Nah, begitu pula kalau semua sudah dipasarkan pada Ustad, sementara walinya nggak ada, mau dihubungi nggak bisa, ya udah tetap pada Ustad. Nah, tapi selama masih bisa, ada Abu Yazid, Ustad nggak mau menikahkan ada Abu Yazid, itu maksudnya. Nah, jadi kalau nggak bisa dihubungi, berhalangan dan sebagainya, sudah Ustaz sendiri yang menikahkan. Karena Ustaz yang mendapatkan perwakilan. Hah? Iya, orang bisu juga termasuk yang disunahkan untuk mewakilkan. Kalau orang bisu itu kan kalau menikahkan boleh, asalkan semua orang paham dengan ucapannya dia, isyarahnya dia. Kalau cuma orang tertentu yang paham, lebih baik dia mewakilkan. Dan orang tertentu yang paham itu boleh dia sendiri yang melaksanakan tapi dia itu harus menjadi saksi dan sebagainya. Nah, tapi kalau seumpama e, dalam hal ini sudah lebih baik diwakilkan kepada orang lain. Pak tulisan saya mewakilkan atau mau kamu mewakilkan saya untuk menikahkan putrimu dengan laki-laki yang bernama fulan-fulan dengan mas kawin sekian. Ya, udah cukup. Udah. Gitu. dipandu atau dengan tulisan saya wakilkan kamu untuk menikahkan adikku atau putriku. Nah, gitu Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Iya. Yeah. Iya. Ya. Yang yang yang terlaksana itu yang dikasih wakil. Siapa yang dikasih wakil? Yaitu dia yang yang melangsungkan. Yang bukan yang tidak dikasih wakil nggak sah melangsungkan. Jadi tergantung nanti gimana. Kan pasti otot-ototan itu. Enggak, aku anaknya mau sama ustadznya, ayahnya mau sama ustadznya. Nah, nanti kan yang terlaksana siapa? Yang terlaksana kan yang dipilih sama abahnya karena abahnya punya hak anaknya nggak punya hak sama sekali oh berarti yang punya hak yang anaknya ya anaknya dia nggak punya hak sama sekali untuk menentukan karena e, mandat di sini adalah milik si anak perempuan itu nggak bisa dibagikan pada orang lain atau orang lain membagikannya gitu kemudian yang ketiga Al Abdul Ma'zun lahu fi seseorang hamba yang diberikan izin oleh tuannya untuk berdagang. Dia boleh kan untuk berdagang di dalam barang dagangan tuannya itu. Wa yatasarrafu dan boleh dia menggunakannya. Wa la yuzu lahu an yuwakil ghair, tapi dia sendiri enggak boleh. Dia sendiri kan boleh jual beli dalam perdagangan milik tuannya karena dia sudah diwakili, ya kan? Ah, tapi dia sendiri enggak boleh wakil kepada orang lain. Nah, ini contohnya. Yang boleh melakukannya sendiri boleh mewakilkan kepada orang lain. Ini ini dikecualikan. Seorang hamba itu boleh melakukannya sendiri. Jual, beli, boleh. Tapi dia nggak boleh wakil orang lain. Kecuali dengan izin tuannya. Yang keempat, asafi al-ma'zun lahu nikah. Seorang yang idiot. Yang sudah dapat langsung izin daripada walinya. Sehingga boleh dia menerima gabul Ya juzulahu an yatazawwaja binafsi. Dia boleh menerima gabulnya sendiri. Tapi tidak boleh dia itu mewakilkan orang lain. Di dalam menerima gabulnya itu. Nah, itu. Terus mubtilatul wakalah wakala itu karena itu adalah sebuah pemasrahan, perwakilan, maka bisa batal dong. Ada perkara-perkara yang batalkan. Nah, apa itu? Yang pertama al-fasah awil azal. Kalau sumama di dibatalkan akad perwakilan itu baik oleh yang mewakilkan atau yang mewakili. Sudah aku nggak mau menjadi wakilmu lagi, aku kembalikan mandatmu misalnya. Ya sudah batal berarti. Lianna wakala akdun jaizun minat tarafain. Karena transaksi wakala itu boleh dari dua belah pihak. Dibatalkannya juga boleh dari dua belah pihak. Yang wakil membatalkan wakalahnya. Maka wakil nggak boleh lagi mewakilinya. Atau wakil membatalkan perwakilannya. Sehingga dia nggak boleh lagi mewakili. Nah, gitu. Fa'ijuzu likulli minhum ma fasuhu mata sya'a. Maka kapan saja bagi keduanya itu boleh membatalkan akad transaksi wakala itu. Illa fi dan wahid kecuali dalam satu gambaran, nggak boleh. Fem membatalkannya. Apa itu? Al wakil la yajuzu lahu an yu'zila nafsahu idza tarattaba ala zalika doya mal allazi tahta yadi. Seorang wakil yang dipasrahkan kepadanya suatu harta nggak boleh mem, e, apa, mem, membatalkan perwakilannya itu terkait dengan dirinya atau terhadap dirinya kalau seumpama dapat merugikan hartanya orang lain. Misalnya apa? Kita diperintahkan untuk mewakili orang lain di dalam menyampaikan HP ini kepada orang yang membelinya misalnya. Di tengah jalan aku batalkan perwakilan itu. Terus gimana ini? Mau ditaruh di jalan? Nah, itu ya nggak boleh itu. Harus sampai selesa selesaikan dulu baru setelah itu kamu wakil ah, atau kembalikan lagi kepada si si yang wakil itu. Nah, kalau di tengah jalan sebelum sampai kepada yang dipasrahkan kepadanya atau yang masrahkannya nggak boleh gitu. Karena itu akan merugikan. Itu yang pertama. Yang kedua, al-maut. Jika wakilnya atau salah satu, jika wakilnya atau yang mewakilkannya meninggal, ah batal sudah. Akan terasa si wakalah itu. Sehingga kalau ingin diteruskan, maka harus diupdate oleh ahli warisnya. Yang ketiga, gila. Baik wakil ataupun wakil. Kalau salah satu daripada kedua itu gila, maka batal transaksi wakala itu. Yang keempat, alegema, pingsan. Hmm, itu juga membatalkan. Kemudian, turu urikin. Salah satu daripada wakil atau wakil, ternyata dia itu menjadi seorang, uh, apa? Menjadi seseorang yang budak, nah, maka batal. Yang keenam, al-hajru alai bisafah. Misalnya seseorang wakil atau muwakil ternyata dia sudah diputuskan oleh hakim setempat dengan e, disita hartanya. Karena dia itu idiot. Nah, mulai saat itu batal sudah wakalannya yang pernah dia lakukan atau dia buat sebelumnya. Al-hajru alai bifalasin fima la yanfaddu minhu. Nah, begitu pula jika salah satu pada wakil atau muwakil ternyata diputuskan oleh hakim setempat bahwasanya dia seorang yang bangkrut. Ah, maka semua perwakilan yang dipasarkan padanya batal. Atau fiskuhu ma yushtaratu fil adalah kanahwi nikahin. Kalau seumpama dia diberikan perwakilan untuk menikahkan, ternyata dia sendiri seorang fasik. Dan nah, nggak boleh mewakilkan pernikahan akan nikah kepada seorang yang fasik karena dia sendiri nggak boleh melakukannya. Kalau orang fasik nggak boleh jadi wali. Nah, otomatis kalau seorang fasik itu nggak boleh jadi wali, nggak boleh mewakilkan atau menerima perwakilan dari orang lain. Nah, sehingga kalau kapan wakil ini sebelum langsung ke akad nikah ternyata dia menjadi fasik. Nah, saya itu juga batal perwakilannya. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang wakil. Hilangnya yang kesembilan zawalu mulkil muwakkil an mahalli tasarruf. Misalnya apa? Hilangnya kepemilikan harta daripada mewakil, Misalnya mewakil mewakilkan kepada orang lain untuk berdagang dalam hartanya. Ternyata hartanya sekarang sudah pindah tangan. Udah semua eh, yang berhubungan dengan hartanya itu daripada wakalah dan transaksi lainnya batal semuanya. Yang ke sepuluh, ta'amudu ingkariha lanisyanuha. isianuha, Kalau dia sendiri mengatakan, enggak, saya enggak pernah jadi wakil saya tidak pernah wakilkan kamu. Nah, dia sengaja mengatakan demikian. Berarti kalaupun dia bohong, berarti itu adalah merupakan sebuah pemutusan atau sebuah pembatalan fase daripada wakalahnya. Lah tapi kalau lupa enggak? Masa sih anak pernah wakilkan kamu? Ah itu belum batal. Nah, gitu. Em? Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya. Allah SWT Fasik itu ya bisa diketahui dia sendiri melihatnya. Dia melakukan sesuatu yang memfasikannya seperti dia minum khamar misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa alihi Kal mu'allif rahimallahu taala nafa nabihi wa bi amin. Saya gimana? Magil mazilna fi apa itu? Hikmahnya apa hikmahnya? Uzlah masih uzlah ya. Wa kana Isa ibn Maryam alaihi ma wa ala nabiyyina salatu wassalam yaqul tuba liman kana qauluhu dzikran wa samtuhu fikran wa nadruhu ibratan. Sungguh beruntung yang perkataannya semua berisi zikir. Diamnya terhitung tafakur. Dan memandangnya semuanya mengambil sebuah pelajaran. <clears throat> Itu adalah orang yang beruntung. Dia berbicara kecuali tidak berbicara kecuali zikir. Berbicaranya itu dianggap pahala gitu. Bagaimana supaya kita berbicara dianggap pahala? Ya bicara kita amar ma'ruf, nahi mungkar, bicara kita itu salawat, bicara kita itu zikir, tasbih dan sebagainya. Itu berarti gauluhu zikran. Perkataannya itu semuanya zikir. Wasamtuhu fikran. Kalau dia diam, dia itu merenungkan. Mengevaluasi, introspeksi diri atau tafakkur fi mahlukatillah. Terus kalau dia memandang sesuatu, dia mengambil hikmahnya. Baik yang buruk maupun yang yang baik semua diambil hikmahnya. Itu adalah seseorang yang termasuk beruntung hidup di dunia. Inna atyanasan nasi mandana nafsahu amila bima ba'dal maut. Sesungguhnya orang yang paling cerdas itu adalah orang yang menghitung-hitung dirinya. Apa sih artinya orang yang menghitung-hitung dirinya? Ini loh maksudnya. Misalnya, misalnya kita katakan, kalau kamu meninggal sekarang kamu termasuk ahli surga apa enggak? Hah? Berani enggak kita mengatakan, "Oh insyaallah ana ahli surga." Atau "Oh insyaallah Jangan sekarang meninggalnya kenapa? Karena Anda belum siap. Ah, berarti dia termasuk ahli neraka itu. Kalau meninggal sekarang gitu. Berdasarkan berdasarkan perhitungan diri sendiri. Itu namanya perhitungan. Em, kalau semua kita meninggal sekarang, kita rela nggak? Rela nggak? Kalau sekarang meninggal dalam keadaan seperti ini. Ah, berarti kita termasuk yang muhasabah dengan dirinya sendiri. Kenapa? Oh, insya Allah anda cukup, anda mengandalkan. Dia orang luar, fasik, melakukan maksiatan, banyak kezaliman dilakukan, dia hadir di sini. Dia hadir di sini. Dia nggak yakin mau meninggal di sini. <laughs> Dia dia nggak mau melihat karena masih banyak hal yang menjadi pemikirannya. Yang sekiranya dia itu meninggal sekarang, tetap walaupun meninggal dalam majlis taklim belum tentu aku diampuni. Ah, gitu. nah, tapi kalian merasa yakin nggak apa-apa, anak meninggal sini. Ah, berarti kan sudah hisab, muhasabah binafsi. Nah, itu artinya muhasabah itu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi cukup. Nah, itu sudah termasuk orang yang cerdas itu. Wa amilal ma'badal maut tinggal kemudian yang kedua itu orientasi e, pekerjaan kita, aktivitas kita, gerakan, perbuatan, lintasan kita semuanya itu adalah akhirat. Maksudnya apa pahala? Kita tidak berbuat sesuatu kecuali ini ada pahalanya enggak? Wah, ada pahalanya laksanakan. Enggak ada pahalanya dia tinggalkan. Wa qala Ka'ab bin Ahbar Ka'ab al-Ahbar Man arada syarafal akhirah yuksir at-tafakkur. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan akhirat, maka hendaknya banyak-banyaklah dia bertafak tafakur. Karena tafakur itu banyak hal yang bisa kita dapatkan dengan tafakur itu. Kenapa demikian? Karena dengan tafakur itu kan mengevaluasi dengan kita itu melihat kepada keagungan Allah berarti mengevaluasi diri. Oh ternyata kita ini nggak punya kekuatan sama sekali. Ternyata kita ini benar-benar seorang hamba yang nggak punya, yang nggak punya uh, pilihan sama sekali. Ternyata ah, dari perasaan yang semacam ini dia bisa merubah kebiasaannya. Yang nggak sholat jadi sholat, yang nggak puasa jadi puasa. Nah, itu loh makanya dikatakan at-tafakkur ibadah sana satu saat kita bertafakur itu lebih baik daripada kita beribadah selama setahun lamanya. Kenapa? Setahun belum tentu diterima. Tapi ini sudah jelas. Kalau kita tafakur, lalu kita benar jalannya, kita akan mendapatkan sesuatu faedah yang tidak didapatkan dengan ibadah selama setahun itu. Gitu. Wagila li umid darda. Makana afdala. Makana afdalu amali abi darda. Maka na Abdullah amali Abi Darda. Pernah dikatakan pada Ummu Darda, istrinya sahabat Abi Darda. Apa sih yang paling utama, yang paling baik daripada apa yang dilakukan oleh Abi Darda? Golat atau fakur? Dia suka bertafakur dia. Wadzalika li'annahu yasilu bihi ila ma'rifati haqqil asya. Karena dengan tafakur itu seseorang bisa menggapai, mengetahui sesuatu yang tidak tampak kecuali dengan tafakur. Wa tabyinul haqqi minal batil sehingga akan tampak oh mana yang hak, mana yang batil. Itu dengan apa? Dengan tafakur. Wan nafi minad daripada yang bermanfaat daripada yang mudarat dan yang bermanfaat dengan apa dengan tafakur wa italabi aidan khafah khafaya afatin nafas wa makaidil adu wa gururid dunia dengan tafakur itu pula kita dapat mengetahui tentang sesuatu daripada yang membahayakan dari hawa nafsu kita yang sangat-sangat samar. Dan tipuan-tipuan musuh kita itu setan serta tipuan-tipuan daripada dunia. Wa ta'arufu bi wujual khayali fit taharruri anha wa taharati minha. Dan dengan tafakur itu pula kita bisa mengetahui gambaran-gambaran, bentuk-bentuk daripada hila-hila. Jadi hila-hila itu adalah sebuah usaha, sebuah upaya untuk supaya yang haram jadi halal. Yang wajib jadi nggak wajib. Nah, itu hilah namanya. Yang kita bertafakur kita tahu, oh ini hilah, ini nggak boleh nih. Galal gitu. Hasan Al Basri berkata Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu al fikru mir'atun turika Husnaka min qabihika. Hasanaka min qabihika. Wa talib yal insanu aidan ala azamatillah. Ah, jadi kata Imam Hasan Basri, namanya tafakur itu merenung, mengevaluasi diri, memikirkan sebelum berbuat. Itu namanya tafakur Itu adalah sebuah kaca yang dengannya dapat memberikan petunjuk kepada kamu, kamu itu baik atau buruk. Sama seperti kaca. Kalau kita ingin melihat wajah kita baik atau tidak, kita lihat di kaca itu. Ya kan? Sudah sempurna dandanan kita atau tidak dengan kaca itu. Maka kaca itu adalah tafakur. Orang mukmin itu kan seperti itu. Orang mukmin itu menjadikan akalnya itu di depan. Mulutnya di belakang. Artinya apa? Dipikirkan dulu sebelum dia melakukan sebelum dia mengatakan. Nah, itu. Berbeda sama orang munafik. Orang munafik pokoknya ngomong. Nanti setelah itu baru dipikirkan kemudian. Nah, itu munafik. Seperti banyak sekarang pejabat-pejabat yang omdo atau ngomdo, asal ngomong gitu. Fem? Nah, itu kenapa? Karena ya bisa jadi ada sifat-sifat yang semacam itu tanpa kita shutdown kepada orang lain ya. Cuma artinya seorang mukmin itu berhati-hati kalau ngomong itu berhati-hati. Ini omongan saya ini bisa menjadikan gejolak apa tidak? Bisa menimbulkan keresahan atau tidak? Bisa menyakiti orang lain yang mendengarnya atau tidak gitu Nah, itu itu orang mukmin itu seperti itu. Nah, makanya sulit untuk kita dapatkan kesalahan dari seorang mukmin karena dia sebelum ngomong dia mikir dulu. Dan biasakan kalau kita mau ngomong itu diam dulu. Dan orang yang banyak diam sebelum ngomong itu adalah orang yang banyak selamatnya. Orang yang suka ngomong tanpa memikirkan itu banyak ya terjerumusnya ke dalam kesalahan gitu. Dengan tafakur itu pula wa yatalibi al-insanu aidan ala adomatillah. Dengan tafakur kita melihat masya Allah. Coba lihat dunia kita tempati itu kalau kita itu naik pesawat dari sini ke Saudi saja yang berjarak 8000 sekian kilo itu cuma 9 jam Kemudian belum lagi yang lainnya, belum lagi yang Eropa, belum lagi yang Amerika, belum lagi yang Afrika dan sebagainya gitu. Besar sekali ya dunia ya. Oh ternyata matahari itu lebih besar berlipat-lipat. Oh ternyata ini lebih besar. Nah, ya, kalau kita ngelihat itu kan berarti kita tahu. Luar biasa. Wa kulum fi falakin yasbahun. Kok bisa nggak ada benturan? Kok bisa ah, gitu. Nah, itu sehingga apa? Kita dapatkan keagungan di dalam hati kita. Idza tafakkara fi ayatihi wa masnuatihi jika dia merenungkan tentang tanda kebesarannya dan e, ciptaannya. Wa ittalib ya aidan ala alaihi al-jaliyah al-khafiyah. Aw itu pula akan tampak kepadanya dengan jelas nantinya dengan tafakur apa itu alaihi kenikmatan-kenikmatan dan anugerah-anugerah yang diberikannya yang tampak maupun yang tidak tampak bisa bidzalika dengan demikian dia akan mendapatkan faedah ahwalan saniyah, keadaan-keadaan yang lurus. Kenapa? Dia sudah memikirkan dan merenungkan sebelumnya. Yazulu yazulu biha maradu qalbih akan hilang karena tafakur itu, penyakit hatinya. Wa yastaqim bisababiha ala taati rabbih. Sehingga dengan tafakur itu pula kemudian e, hati itu menjadi istiqomah untuk melaksanakan taat kepada Tuhannya. Gultu wal uzlatul lati zakarahal muallif dan uzlah yang semacam disebutkan oleh muallif itu rahimallahu taala tatadammanu wujudal khuluwah mengandung arti ada khulwah di situ jadi menyepi dari orang lain menyendiri menjauhi keramaian al hadul arkanil arba allati asasul muridin dan itu uzlah itu yang semacam itu salah satu daripada fondasi utama seseorang itu masuk dalam ilmu tasawuf itu seperti itu gitu. Nah. Wa ilzamu anha min Nah, kemudian kalau dia sudah menyendiri, berarti dia harus mengikuti dengan yang tiga itu sisanya. Apa pondasinya? Nah, yang pertama adalah keluar, menyepi, menyendiri dari orang. Izlai ta'atta min aksarun nas illa bil khulwa wal uzza, kecuali karena tidak mungkin daripada kebanyakan orang kecuali dengan cara uh, khulwah, menyepi dan menyendiri. Fa'in adhafa ilaiha al-murid eh, wa yalzamu anha min asalasal baqiyah asamtu. Paham? Yaitu diam. la ta'ata min aksarin nasi illa bil khulwah wal uzla. Kapan dia itu bisa diam? Kalau kumpul sama orang, nggak bisa kecuali dengan uzla, dengan khulwah dan uzlah. Fa'in adofa adafa murid aruknain al-baqiyan wahuma al-ju' wa sahar. Fa'in eh, keluar? Somat, ju dan sahar. Itu adalah pondasi utama. Ju melaparkan diri maksudnya bukan melaparkan diri, lapar terus tidak, puasa maksudnya banyak puasa. Wasahar banyak bangun malam. Nah, semua itu adalah usaha untuk menjadikan hidup kita itu adalah ibadah. FM. Untuk apa kita sampai bermalam-malam gak tidur dan sebagainya? Iya. Untuk supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Itu adalah sebuah tahapan. FM Untuk mengendalikannya itu gak mudah. An-nafsu katifli. FM Anak seperti anak kecil. Menundukkan anak kecil gak mudah. FM Dengan berbagai cara. Nah, seperti ketika dia itu sedang ingin disapih gimana caranya dipaksa mau nggak mau walaupun dia nangis kita harus sabar dulu saat kita sapi untuk mendengar tangisan dia karena dia sampai sakit dan sebagainya nggak peduli Pem, yang penting nanti setelah itu dia nggak mau lagi sudah. Nah, kalau sudah besar anaknya udah disapi sudah berapa bulan suruh lagi nggak mau dia. Nah, gitu. Nah, itu seperti itu maksudnya. Jadi usaha untuk menjadikan nafsu itu bukan mengendalikan dirinya tapi dirinya mengendalikan hawa nafsu itu. Pem, nah, dia yang menentukan makan nggak makan, tidur, nggak tidur, pergi, nggak pergi, dia sendiri sekarang menentukan. Dia yang jadi raja. Di saat itulah akan tampak kebaikan demi kebaikan. Tapi kalau masih nafsu yang menguasai susah karena nafsu itu amarah bisu gitu. Ya. Iya, jadi yang semacam ini harus ada mursyid ya betulnya gitu. Harus ada mursyid. Jadi bukan sendiri karena orang yang khulwa itu harus punya ilmu. Bukan tanpa ilmu, harus ada ilmu gitu. Yang pertama dia minta izin dulu kepada gurunya kapan dia itu e, mendapati sesuatu yang menimbulkan keraguan padanya dia konsultasi pada guru itu. Harus ada seperti seperti itu, bukan tanpa guru gitu. Harus ada guru yang memberikan e, arahan, memberikan petunjuk kepadanya. Nah, nanti diamnya itu ngapain ya? Zikir, harus zikir gitu. Ngapain kalau nggak zikir? Nah, kita itu berusaha, berupaya untuk e, mengerdilkan, pem mematahkan, mematikan hawa nafsu kita gitu Dengan cara seperti itu. Tujuan utamanya seperti itu. Dengan apa? Dengan banyak zikir, banyak diam, banyak merenung, banyak tafakur, nah, itu maksudnya. Kemudian Sal bin Abdullah Tusturi radhiyallahu anhu istam'a al khairu kullu fi hadhihi al arba al hisal. Jadi semua kebaikan itu berkumpul dalam empat hal itu. Apa itu? Ayo, apa tadi? Al khula, al khulwa, was samad, wal ju, was sahar. Wa biha saral abdalu abdalan. Dengan itu, dengan empat hal itu, wali abdal itu menjadi wali abdal. Wali abdal cuma 40 orang. Dari 124 ribu wali, 40 orang itu wali abdal itu namanya. Nah, itu sifatnya apa? Mereka tidak berkumpul dengan orang kecuali ketika doruro. Tidak makan kecuali untuk menyangga. Tidak berbicara kecuali haja. Nah, itu. Asomtu itu namanya. Ya, Iya. Ya. Kalau gimana satu kalau, kalau jelas? Misalnya? Hmm. Terus? Ya. Ah. Nah, kalau yang semacam ini nggak nggak ada nggak ada panduannya ya betulnya. Panduannya itu ya seorang guru. Nanti guru yang menunjukkannya kamu harus gini harus gini apa yang dilakukan ini ini ini semua harus seperti itu gitu nah, tapi kalau seperti eh, kita mau niru seperti eh, Umuna Ustazah Khadijah misalnya misalnya nah dia sendiri nggak hulwa dia sendiri itu dari dulu itu merangkum antara keduanya gitu loh bahkan dia itu dulu repot makanya di sini dikatakan oleh Imam Syekh Abdul Qadir Jalani man lam yandur ilal bidayah lam yasil ilal nihayah Barang siapa yang tidak melihat kepada bidayahnya seseorang tidak akan sampai. Nah, kita mau lihat Habib Abdul Qadir di akhir umurnya. Dia sudah tidur terus. Nah, dia Ustazah Khadijah sekarang. Dia sudah lemah dah kayak dulu lagi. Nah, dulu tiga hari hatam Quran. Bangun malam jam berapa. Nah, jangan lihat sekarangnya. Sekarangnya itu semuanya apa yang dilakukannya itu tetap yang dulu ditulis untuknya. Karena mazur. Nah, itu makanya dikatakan kalau kita mau lihat seseorang, jangan lihat akhirnya, tapi lihat awalnya. Hmm. Nah, jadi mujahadah-mujahadah itulah yang menjadikan mereka itu sampai ke derajat itu. Sampai kemudian Allah yang melepaskan dia. Ya sudah, sekarang nggak usah. Nah, gitu. Ya seperti itu. Tapi selama dia itu mampu, tetap dia melakukannya. Nah, seperti eh, kita punya guru Habib Zain Smith semua wirid yang biasa dia lakukan yang biasa dia baca aktivitas yang biasa dia lakukan nggak berkurang sama sekali sampai sekarang masih belum berkurang Nah, jadi mulai e, zikirnya, bangun malamnya, kemudian nggak pernah berhenti lisan itu e, melantunkan zikir. Sampai sekarang tidak berubah sama sekali. nggak ada yang berubah, masih dia. Nah, itu diantara e, eh, aulia itu ada yang berikan keistimewaan seperti itu sampai akhir umurnya tetap gitu loh. Padahal umurnya sekian gitu loh. Nah, ada yang sudah tidak mampu lagi. Dulu bisa sekian, saya nah udah itu dengan uh, uzurnya fem jasmani ini maka kemudian dia berkurang gitu Nah, tapi ini enggak terus, masih. Berarti ya, seperti Habib Salim Syatiri sampai sekarang. Fem eh, habis sholat maghrib itu sampai isya itu kadang-kadang 20 rakaat, 40 rakaat. Dalam keadaan gemuk seperti itu dia masakan diri sholat berdiri. Nah, sekarang aja udah nggak berani, nggak mungkin lagi duduk di kursi. Tapi tetap sholatnya 20 rakaat, 40 rakaat itu tetap dalam waktu dalam waktu yang sangat panjang. Jadi artinya bukan seperti kita 20 rakaatnya cepat gitu. Enggak, dua orang panjang, lama gitu. Kita pernah ikut waktu di haji. Kita berada persis di belakangnya melihat. Jadi eh, pada beliau oh, seorang yang gemuk gitu. Nah, itu pun tahun 98 atau 97 kira-kira gitu. Nah, enggak terlalu lama gitu. Masih dia masih sudah tua juga gitu. Tapi tetap dia melaksanakan yang semacam itu tetap gitu. Antara maghrib sama isya selain baca wiridnya, baca Qur'annya, sholatnya itu tetap gitu. Jadi semacam itu. Allah kuliah bahwasanya di sini apapun yang kita lakukan, baik uzlah ataupun tidak uzlah, tujuan utamanya itu yang hakiki cuma satu. Apa itu? Tujuannya itu adalah untuk mencari Allah. Dan itu yang diperintahkan Allah Ta'ala. Ya Ibn Adam, utlubni. Ya Ibn Adam, utlubni. Carilah aku. Fa innaka in wajadtani wajadta kulla syai. Wa in futtani fataka kullu syai. Wahai Bani Adam, kamu carilah aku. Karena sesungguhnya kalau kamu dapatkan aku, kamu akan dapatkan semuanya. Tapi sebaliknya, kalau kamu tidak mendapatkan aku, kamu tidak akan mendapatkan semuanya. Karena apa semuanya di tangan Allah. Fillah nasiyatu. Jadi makanya orang yang ketipu yang merasa dengan kegagahannya, kebohongannya, kezalimannya, dia itu bisa meraih sesuatu. Mana mungkin? Orang di tangan Allah semuanya. Jadi orang yang mendapatkan semuanya itu adalah fem, seseorang yang diberikan fem, kedekatan kepada Allah, mengenal kepada Allah. Ah, itu yang mendapatkan sesuatu. Dia nggak pernah merasa takut. Mau pemerintah begini, mau begini nggak pernah takut. Ada orang begini, begitu nggak pernah takut. Dia aman, terus merasa aman, nggak merasa khawatir dan sebagainya. Kenapa? Dia dekat kepada Zat yang mughalibul qulub, zat yang yang memegang dan mengendalikan semua nasiatul makhluk gitu. Sehingga dia tidak pernah merasa takut. Nah, ini yang dicari di sini. Ada seorang wali yang ketika dia itu masuk ke Ka'bah, dia mempunyai mempunyai pemahaman tersendiri. Kalau orang mau cium Hajar Aswad itu langsung aja jalan, Sweet, langsung cium. Jangan muter dulu. kan bisa kita muter dulu sampai dekat banget sama Ka'bah baru kita ngantri di situ. Ini tidak. Dia jalan sama rombongannya, jalan. Di mana jalan situ? Ayo ya, kita jalan, jalan. Set. Semua orang tuh ngasih berhenti. Set. Ngasih jalan mah dia. <laughs> sampai dia sama rombongannya Bukan raja, tapi dia raja sesungguhnya. Seperti Syekh Aliza Abidin kan seperti itu. Raja yang melihat dia itu nunggu kapan sepinya. Tunggu sampai sepi, kalau udah sepi aku akan mencium. Tunggu, enggak sepi-sepi. Eh, tiba-tiba lagi dia itu perhatikan begitu. Si raja itu ada satu orang sendirian dia, enggak ada pengawalnya. Jalan langsung, enggak pakai muter-muter langsung, tak tak tak tak langsung ke Hajar Aswad. Orang semua ngasih jalan, jalan. Nah, ya si raja itu siapa itu? Kita ini mulai tadi kita nunggu-nunggu sepinya ini orang langsung begitu siapa itu Dijawab, bahwasanya dia itu seorang as Yang butuh itu kita yang dibutuhkan sekarang ini Indonesia biar nggak kacau, Indonesia biar nggak ada gejolak sebagainya itu. Butuhnya kita itu mendekat pada Allah. Kita bangun malam, nggak perlu orang banyak, cukup beberapa orang saja tinggal diangkat tangannya selesai sudah masalahnya. Nah, kenapa semua dunia ini di tangannya Allah taala. Itu yang kita cari. Yang tidak merasakan itu meninggal dunia sebelum merasakannya, itu orang yang termasuk yang rugi gitu. <laughs> Kata Nabi sallallahu Eh, nikmatani magmunun katsirun minan nasi fihima. Nah, katsirun minan nasi magmunun fihima. Banyak orang yang tertipu di situ. Apa itu? Nikmatus saha wal farok. Tidak digunakan untuk itu gitu <laughs> Nah, jadi rugi dia. Nah, cari, nah, apalagi kalian. Nah, Allah Taala itu di mana? Di tempat yang susah. Bangun malam susah nggak? Ah, di situ ada Allah. Cari. Taat pada suami susah nggak? Ah, di situ ada Allah. Jangan lawan. Allah jauh Allah. Bentak apa lagi? Allah katakan taati, perintah, dengarkan dan sebagainya. Nah, kamu anggap dia sebagai raja. Allah yang merintahkan. Kamu ngelawan. Ya gimana mau dekat sama Allah? <laughs> Ya nggak dapat apa tambah jauh, tambah jauh gitu. Ya harus ngelawan. Hati ini la yu'minu adukum hatta yakun hawahu tabi'an dimajik tubihi Tidak tidak beriman seorang dari kalian sampai hawa nafsunya itu ikut kecondongannya dia itu enggak lagi condong kepada hawa nafsu, tapi condongan dia kepada Nabi SAW. Nah, itu di saat itulah berarti dia itu orang mukmin. Kalau kita masih condong kepada mainan, condong kepada hawa nafsu, condong kepada dunia, condong ah, belum. Kalau sudah dia sudah mendahulukan Allah dan Rasulnya, syariatnya, ah, itu itu seorang mukmin itu. Nah, dan itu nggak mungkin uh, kita cuma berangan-angan. Cepat. Gimana caranya supaya cepat? Fokus. Jangan gagal fokus. Kita ini sementara ini kan gagal fokus. Gitu. <laughs> Malam gini, paginya liang lagi. Sudah. Tetap Allah itu kita sholat itu di dalam sholat kita sholat, di luar sholat kita juga sholat. Sini sholat. Hati ini, makanya kan hati ini yang paling penting. Nabi SAW itu eh, selalu meminta kepada Allah Taala supaya dilindungi daripada kefakiran. Fakiran di sini bukan fakir ini. Fakir harta gak jadi masalah, itu malah kebaikan bagi dia. Nanti hisapnya itu gak repot cepat masuk surga gitu. Nah, tapi fakir di sini ini. nah orang kalau enggak enggak enggak mempunyai hidayah, enggak punya taufik, enggak punya riayah, enggak punya inayah, gimana dia akan sampai? Ini orang yang fakir ini <laughs> kayak gini. Nah, jadi orang kalau sudah fakir seperti ini ya, contohnya seperti orang yang di diskotik, orang Cina-Cina yang kaya-kaya, orang yang kafir itu coba suruh masjid, enggak mau dia, fakir di sini ya. Nah, tapi kalau cuma fakir harta, orang muslim nggak punya kasih beras ayo ke masjid ya saya kasih beras mau dia ke masjid <laughs> kasih beras aja mau coba orang Cina itu kasih beras satu truk suruh masuk Islam nggak mau karena dia nggak fakir sini <laughs> fakir sininya dia nggak ada iman nggak ada hidayah nah, jadi dia, kita dituntut masing-masing untuk berjuang dan ingat kehidupan yang kita lalui itu merupakan sebuah kesempatan. Untuk siapa? Untuk kita sendiri, sendiri bukan untuk orang lain. Kita sendiri. Kesempatan hidup untuk kita sendiri. Apa yang kita kita ketemui, ini orang baik, ini orang jahat, ini kesempatan buat kita. Apa yang kita miliki kesempatan buat kita. Nah, apa yang kita lewati kesempatan buat kita, semuanya kesempatan buat kita. Kita raja, kita sendiri raja. <laughs> Karena apa kesempatan untuk kita. Dan kesempatan itu harus diperjuangkan. Tahu kan diperjuang? Orang berjuang itu sampai mati-mati. Kapan kita berjuang sampai mati-mati? Ya berjuang kita, harus berjuang. Nah, jadi kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu harus jadi pejuang. Jangan jadi orang yang berleha-leha enggak pejuang. Ini hidup ini mahal harganya. Femrosmal utama harus berjuang dan perjuangan itu harus berkorban. Makanya kehidupan itu sebuah kesempatan dan kesempatan itu harus perjuangkan dan perjuangan nggak mungkin tanpa ada pengorbanan. Harus ada pengorbanan. Korban harga diri kita enggak menjadi masalah. Korban harga kita enggak jadi masalah. Korban keinginan kita untuk Allah. nggak jadi masalah. Kalau dekat pada Allah, semuanya terbuka tampak, semuanya terbuka. Semuanya. <laughs> nggak ada yang perlu ditakuti. Dunia-dunia milik Allah, uang-uang milik Allah. Semuanya milik Allah. Nah itu yang sedang kita usahakan dan kita perjuangkan. Kita mohon kepada Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk yang merasakannya. Sebelum kita meninggal dunia. bisa Ustazah. bisa Ustazah. Eh? ya nggak ada masalah kah itu nah itu termasuk mujahadah untuk kebaikan itu asalkan dia mampu tidak memaksakan diri nggak jadi masalah Nah, namanya memaksakan diri itu, itu loh yang ditakuti. Itu termasuk talbisu ilbis, dipaksakan dia. Oh, harus gini, harus gini. Dipaksakan dia nggak mampu, dipaksakan. Untuk apa? Supaya jerah, nggak bakal lagi dia melakukannya. Itu setan. Nah, jadi yang anak kira-kira mampu nggak? Mampu. Bismillah, lakukan. Sedikit demi sedikit, bertahap itu. Amin. al